dengan ta yang ada pada fa'alta kemudian ta yang ada pada atat pada atat kemudian ya yang ada pada if'ali dan nun yang ada pada akbilanna fi'lun yanjali ya fi'il itu menjadi jelas Nah, kemudian di sini Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala itu memberikan ya, judul subbab yaitu alamatul fi'li. Ya, tanda-tanda fi'il. Kemudian beliau menjelaskan lamma dzakara alamatil ismi dzakara alamatil fi'li. Ya, setelah Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menyebutkan tanda-tanda isim ya maka beliau menyebutkan tanda-tanda fi'il wahia ya tanda-tanda tersebut adalah al-ula ta'ul fa'ili tanda yang pertama itu adalah tak fa'il ya dan tak fa'il itu ada beberapa macam yang pertama adalah lil mutakallimi nahwu qumtu biwajibi. Tak fa'il yang pertama adalah tak fa'il untuk kata ganti orang pertama tunggal ya mutakallim. Ya nahwu qumtu biwajibi. Saya telah mengerjakan ya, tugas saya. Maka tak yang ada pada kumtu ya tak yang diberi harokat domah tersebut itu adalah tak fa'il untuk mutakalim, untuk kata ganti orang pertama tunggal au lil mukhatabi atau tak fa'il untuk mukhatab mukhatab itu untuk kata ganti orang kedua tunggal dan laki-laki ya nahwu anta zurtal marido ya anta zurtal marido engkau telah mengunjungi orang sakit maka tak yang ada pada zurta itu adalah tak fa'il untuk mukhatab. Ya, engkau ya seorang laki-laki telah mengunjungi orang yang sakit. Maka di sini tak yang ada pada zurta yang diberi harokat fathah tersebut itu adalah tak fa'il. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, In kuntu qultuhu faqad alimtah. Ya. Kita lihat catatan kaki Ya, dalam surat Al-Maidah ayat 116. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kuntu qultuhu faqad alimtah." Yaitu Isa alaihi salamu, beliau ya mengatakan, "Jika ya saya dahulu pernah mengatakan demikian, ya maka sungguh engkau mengetahui hal tersebut, yang mengetahui apa-apa yang ada pada diriku. Yaitu ya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya anta qulta linnasi takhiduni wa ummiya ilahain. Ya. Ya, apakah engkau pernah mengatakan kepada manusia jadikan aku dan ibuku ya dua orang Eh, sesembahan min dunillah ya selain Allah. Ya, maka uh, Isa alaihi salam beliau mengatakan ya in kuntu qultuhu faqad tahu Ya atau sebelumnya qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtahu. Yang maha suci engkau, ya Isa Isa alaihissalam menjawab, maha suci engkau tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Ya jika aku pernah mengatakan maka tentu engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Maka di sini ada eh, tak fa'il di sini. Ya tak fa'il yang ada pada kuntu dan kultuhu ya yang diberi harokat dhammah itu keduanya untuk mutakallim. Untuk kata ganti orang pertama, tunggal. Kemudian faqad alim tahu. Nah, tak yang ada pada alim ta yang diberi harokat fathah itu adalah untuk mukhotob. Untuk kata ganti orang kedua, tunggal. Ya. Kemudian kita lanjutkan au lil mukhatabati ya au lil mukhatabati atau tak fa'il yang untuk mukhatabah artinya untuk kata ganti orang kedua tunggal ya, namun wanita ya namun wanita nahwu contohnya anti robbaiti auladaki ya anti robbaiti auladaki. Ya, engkau mendidik anak-anakmu, ya wahai seorang wanita. Maka di sini ada robbaiti, ya ada tak yang ada pada robbaiti itu adalah tak fa'il yang diberi harokat kasroh, yaitu untuk mukhotobah. untuk menunjukkan kata ganti orang kedua tunggal uh, wanita. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya dan apabila engkau khawatir terhadapnya, ya maka jatuhkanlah dia ke sungai. Ya, yaitu um, Allah mengilhamkan kepada ibunya Musa. Ya wa auhayna ila ummi Musa an ardi an ardi'ih ya. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa ya susuilah dia. Ya kemudian fa idza khifti alaihi alqihi fil yam. Dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai. Maka tak yang ada pada khifti, ya, tak yang ada pada khifti, ya tak yang diberi harokat kasroh tersebut, itu adalah tak fa'il untuk e, mukhotabah. Ya, untuk kata ganti orang kedua wanita. Dalam hal ini adalah ibunya Musa. Nah, kita lihat catatan kaki. Ini ada pada surat Al-Qasas ayat ke-7. Kemudian athaniyatu tanda fi'il yang kedua yaitu ta ta'ut ta'nitsis tu asolatan. Ya ta'ut ta'nitsis tu asolatan. Yaitu tak ta'nis sakinah yang asli, artinya yang mengikuti hukum asal. Ya, karena ya tak ta'nis itu hukum asalnya itu di sukun Ya, namun nanti akan ada keadaan di mana tidak dibaca sukun. Karena itu di sini disebutkan tak tak nisa kinah yang asalatan. Ya, yang hukum asalnya adalah di sukun. Nahwu ya eh, contohnya adalah somat Hindu ya Hindu atau Hindun eh, somat Hindu yaumal khamisi atau Hindun juga boleh. Somat Hindun yaumal khamisi. Ya, Hindun itu telah berpuasa pada hari Kamis. Ya, somat Hindun yaumal khamisi. Maka tak sukun yang ada pada somat itu adalah tak taknis sakinah yang dibaca dengan cara hukum asalnya. Dan itu merupakan tanda fi'il yang kedua yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Ya, kemudian sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalat li ukhtihi qussih. Dan ya dia, dia wanita, dalam hal ini adalah ibunya Musa, berkata kepada saudarinya Musa, ya ikutilah dia, ya ikutilah Musa. Ya, ini dalam surat Al-Qasas ayat ke-11. Kemudian waqad tataharraku bil kasri awil fathi li'aridin. Dan terkadang tak-tak nisa kinah itu diberi harokat dengan kasroh atau fathah karena suatu sebab. Artinya keluar dari hukum asal, karena hukum asalnya itu sukun. Ya, namun terkadang diberi harokat dengan kasroh atau fathah karena ada suatu sebab. Ya. Kata khollusi miniltiqo issa kinaini dan contoh dari sebab yang memberikan harokat fathah atau kasroh terhadap tak tak kinah itu adalah takhallus minil tiko tiqa ini yaitu membebaskan diri atau melepaskan diri dari pertemuan dua sukun. Ya. Fal awwalu nahwu ya maka yang pertama, yang pertama itu adalah berarti diberi harokat kasroh. Contohnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. aziz. Berkata istri dari Al-Aziz. Maka perhatikan, di situ ada kolati di situ. Ya, kolati. Kolati itu taknya diberi harokat kasroh. Namun asalnya itu adalah tak taknis sakinah. Ya tak taknis yang disukun. Namun kolet, ya asalnya kolet, kemudian bertemu dengan imro'atun, ya imro'atu. Ya imro'atu itu hamzah wasol yang ada di awal kata imro'atu itu adalah juga sukun. Ya, maka tidak mungkin kita membacanya itu di menjadi ya qalat imraatu. ya atau kalau misalnya hamzah wasolnya memang tidak dibaca maka mimnya itu juga sukun maka karena tidak bisa di, tidak dapat dibaca karena adanya dua sukun maka tak tersebut diberi harokat Ya, dan harokatnya di sini adalah harokat kasroh. Ya, karena hukum asalnya, kalau ada dua sukun, ya maka yang pertama itu diberi harokat kasroh. Namun kolati ini asalnya adalah uh, tak taknis sakinah. Ya, kita lihat catatan kaki ini ada pada surat Yusuf ayat 51. Wathani dan yang kedua artinya berarti diberi harokat fathah. Nahwu contohnya ada pada firman Allah Subhanahu wa taala Thumma stawa ila samai wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tiya tau'an au karha qalata ataina ta'i'in ya maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ya kemudian dia menuju kepada penciptaan langit ya dan langit tersebut masih dalam keadaan berbentuk asap ya kemudian Allah berkata kepadanya dan juga kepada bumi ya datanglah kamu keduanya Ya, datanglah kamu keduanya. Ya, kemudian tau'an au karhan. Ya, menuruti perintahku dan dengan suka hati ataupun terpaksa. Ya, kemudian qolata ataina ta'in Ya, keduanya menjawab kami datang dengan suka hati. Maka perhatikan ya di sini yang menjadi syahid atau yang dimaksud diberi harokat fathah tadi itu ada pada kolata. Ya, kolata. Kolata ini asalnya itu adalah kolat. Ya, kolat. Nah, kolat yang ada tak tak nisa kinahnya Akan tetapi kemudian bertemu dengan alif ithnain ya alif ifnain yang datang setelah tak tersebut. Ya. Dan alif ifnain itu juga sukun. Ya qalat sukun taknya alif ifnain juga sukun. Maka yang pertama harus diberi harokat. Ya, dan tidak mungkin diberi harokat kasroh. Karena harokat yang sesuai dengan alif itu adalah fathah. Maka menjadi kolata. Ya. Maka uh, pada wazan tasrif ya fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, kemudian fa'alata, ya fa'alata itu adalah taknya diberi harokat fathah itu adalah karena pertemuan dua sukun. Kita lihat catatan kaki yaitu ada dalam surat Fusilat ayat ke-11. Kita kembali ke atas. Kemudian waqad jadus sakinatu fi ba'dil hurufi. Ya dan terkadang sakinah tersebut ya tak tak tak sakinah tersebut itu ditemui di sebagian huruf. Ya, berarti ini bukan kekhususan fiil. Karena terkadang ditemukan di sebagian huruf. Nahwu contohnya rubat wa thammat. Ya rubat wa thammat. Ya kini. Ya jadi tak yang ada pada rubat dan thammat ini ya rubat terkadang thammat di sana dengan sukunnya tak tersebut. Wa hadza qalilun. Ya dan ini sedikit. Ya, mensukunkan tak yang ada pada rubat dan thammat itu sedikit. Wal aktsaru al-fathu. Ya, dan kebanyakan orang Arab itu memberikan harokat fathah. Nahwu contohnya man a'tahu Allahu malan fammata asrafa fihi kana maluman. Ya, barang siapa yang Allah memberikan harta kepadanya ya. Lalu di sana uh, dia boros dengan harta tersebut. Ya, karena maluman, ya maka dia itu tercela. Ya. Atau kalau dicetakan dari penul Jauzi itu rubat dan thummat ya, rubat dan thummat ya dengan taskin. Kemudian contoh yang ada pada eh, dari Ibnu Jauzi adalah rubata kalimatin fatahat babasyiqaqin. Ya, terkadang satu kata itu dapat membuka pintu perselisihan. Kemudian thummata jalabat amron la tuhmadu uqbahu. Ya, kemudian ya mengambil perkara ya kata tersebut mengambil perkara yang tidak terpuji sebagai balasannya. Ya. Itu perbedaan perbedaan cetakannya. Kemudian satu tanda yang ketiga itu adalah yaul mukhatabati yaitu ya mukhatabah. Nahwu contohnya ya berarti ya mukhatabah itu ya yang menunjukkan kata ganti orang kedua tunggal wanita. Nahwu contohnya ihdhari a'da al-mar'ati. Ya berhati-hatilah ya wahai engkau seorang wanita terhadap musuh-musuh wanita. Kemudian qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman wa eh, fakuli ya fakuli washrabi wa qurri aina. Ya, di sini ya Jibril alaihi salam berkata kepada Maryam ya maka makanlah dan minumlah dan ya bersenang hatilah engkau wahai Maryam. Maka perhatikan di sini ada kuli itu ada yaknya, Kemudian ishrobi itu ada yaknya nya Ya di akhir. Kemudian korri itu juga ada yaknya. Maka itu adalah ya mukhotobah. Yang menjadi salah satu tanda fi'il yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Ya, kita lihat catatan kaki ini disebutkan dalam surat Maryam ayat 26. Dan ainan, ya ainan tadi yang ada pada surat tersebut, yang arabnya tamyizun mansubun. Yang dia mansub sebagai tamyiz. Kemudian kita kembali ke atas. Wa innama qala ibn malikin wa yaf'ali. Walam yakul ya'ud domiri. Ya, dan sesungguhnya Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu mengatakan dalam bait beliau itu yaf'ali. Artinya ya yang ada pada if'ali. Walam yakul ya'ud domiri. Dan beliau tidak mengatakan ya domir. Ya. Mengapa? Li'anna hadihi tashmalu ya al-mutakallimi. Ya, beliau menyebutkan ya Ali bukan ya domir, karena ya domir itu mengandung atau dia itu mencakup ya mutakalim juga. Ya, ya domir itu eh, dia itu mencakup ya mutakalim juga. Ya, tidak hanya menyebutkan yaf'ali. Walaisat khassatan bil fi'li. Dan kita mengetahui bahwa ya mutakallim itu bukan kekhususan fi'il. Ya, bal takunu fihi wa fil ismi wal harfi. Bahkan ya mutakallim itu bisa ada pada fi'il dan juga ad, bisa ada pada isim dan juga memungkinkan ada pada huruf. Ka ta'ala sebagaimana dalam firman Allah ta'ala Rabbighfirli waliwalidayya. Ya, Rabbighfirli waliwalidayya. Ya, Robku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Ya. Maka perhatikan di sini pada li ya, Rabbir firli di situ. Nah, li di situ ya mutakallim itu masuk kepada huruf yaitu huruf jar lam. Kemudian ada walidayya, ya, walidayya. Di situ juga ada ya mutakallim, ya, dan itu masuk ke isim. Masuk ke isim. Jadi bukan kekhususan fiil. Ya, atau kita lihat catatan kaki. Ini ada pada ya suratu Nuhin, ya ayata Femanin wa Isrina. Ya, surat Nuh ayat 28. Nah, kemudian di sini ada penjelasan untuk liwalidayya. Ya, liwalidayya alamu harfu jarrin. Lam yang ada pada liwalidayya itu adalah huruf jar. Kemudian walidayya ya yang ada atau waliday ya, waliday itu atau walidayya atau waliday ismun majarurun bil ya'i li'annahu muthannan. Ya. Waliday itu adalah isim yang majarur dengan ya karena dia adalah isim muthanna. Kemudian waya'ul mutakallimil mudghamati mudhafun ilaihi. Ya, kemudian ya mutakallim yang diidghamkan ya karena waliday Kemudian tambah ya mutakallim menjadi walidayya. Ya, itu adalah uh, ya mutakallim yang diidghamkan dan dia adalah sebagai mudhaf ilaihi. Wa hudhifatin nunu lil idhafati. Ya, dan asalnya itu adalah walidaini ya walidaini. Nah, nunnya itu dihapus karena dia menjadi mudhaf. Ya, nunnya dihapus karena dia menjadi mudhof. Wal aslu liwalidaini li. Ya, asalnya adalah liwalidaini li. Ya, kepada kedua orang tua ku. Wal jarru wal majruru muta'alliqun bil fi'li ighfir. Dan jar majrur liwalidayya itu muta'alliq ya terikat dengan fiil irfir. Ya, kita kembali ke atas. Wa qawlihi ta'ala dan juga pada firman Allah Ta'ala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Wahai Rabbku, ya, ilha, berilah ilham kepadaku supaya aku dapat bersyukur akan nikmatmu. Maka perhatikan di sini auzi'ni. Ya, auzi'ni. Ya, auzi'ni itu adalah ya ya mutakallim yang bersambung dengan fiil. Ya, namun di situ ada nun wiqayahnya. Ya, maka ini yang dimaksud dengan bal takunu fihi wa filismi wal harfi. Ya, kita lihat catatan kaki. Ini ada pada surat An-Naml ayat 19. <clears throat> Kemudian kita kembali ke atas. Ar-Rabi'atu, tanda ke keempat yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Ya, tanda keempat untuk fi'il. Nunut tawqidi faqilatan kanat au khafifatan. Ya, nunut di faqilatan kanat au khafifatan. Yaitu nun taukid, baik itu nun taukid yang faqilah yang bertasydid ataupun yang khafifah. Ya nun taukid khafifah itu berarti yang tidak bertasydid, hanya nun sakinah saja. Fal'ula maka contoh dari nun taukid yang faqilah yang pertama itu adalah nahwu wallahi la af'alannal khaira. Ya wallahi la af'alannal khaira. Demi Allah saya akan mengerjakan kebaikan. Maka af'al af'alu ya af'alu itu kemasukan nun taukid menjadi af'alanna Ya, berarti kita dapat memastikan af'alu itu adalah fi'il. Karena kemasukan tanda nun taukid yang faqilah. Wathaniyatu dan contoh untuk nun taukid yang kedua yaitu yang khafifah. Nahwu ihdharon qawlas su'i. Ya, ihdharon qawlas su'i. Ya, berhati-hatilah engkau terhadap ucapan yang buruk. Ya, maka ihdharon, ya ihdhar yang kemasukan e, nun taukid khafifah itu adalah fiil. Ya, karena ada nun taukid yang masuk di situ. Kemudian qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman la yusjanan wa la yakunam minas saghirin ya la yusjananna wa la yakunam minas saghirin ya yaitu uh, ya sungguh dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk ya golongan orang-orang yang hina ya maka pada ayat ini terdapat dua nun taukid. Yang satu adalah nun taukid thaqilah, yang satu adalah nun taukid yang khafifah. Nun taukid thaqilah itu kita temui pada yusjananna. Ya, yusjananna. Maka kita dapat memastikan bahwa yusjanu yang kemudian kemasukan nun taukid thaqilah itu adalah fi'il ya karena dia dapat kemasukan nun taukid tsaqilah. Kemudian e, nun taukid khafifahnya ada pada layakunan. Ya, layakunan. Yakunan itu adalah yakunu kemasukan nun taukid khafifah. Ya, jadi seharusnya ditulisnya itu yakunu kemudian tambah nun lagi. Jadi yakunan. Ya, itu adalah nun taukid khafifah. Ya. Jadi di sini kita dapat memastikan yakunu itu adalah fiil karena dia dapat kemasukan nun taukid yang khafifah. Ya, tapi nun e, yakunan di sini dituliskan sebagai ya nun yang ada alifnya kemudian ada e, fathatain di situ Nah, itu bukan berarti yakunan itu adalah isim. Ya, itu hanya mengikuti penulisan dari Rosem Uthmani. Ya, penulisannya seperti itu. Ya, jadi kita ikut saja, tapi itu adalah nun taukit khafifah. Kita lihat catatan kaki ini pada surat Yusuf ayat 32. Kemudian kita kembali ke atas. Wahada makna qawlihi bita fa'alta ila akhirihi. Ya, maka penjelasan ini tadi adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala bita fa'alta ya sampai akhir. Ay annal fi'la yanjali. Ya, bahwa fi'il itu menjadi yanjali. Apa itu yanjali? Yankashifu wayatamayyazu min ghairihi yaitu yang menjadi jelas dan juga menjadi beda, menjadi berbeda dari yang selainnya. Ya, jadi menjadi ya jelas dan juga menjadi berbeda dengan selainnya, artinya menjadi berbeda dengan isim dan juga menjadi berbeda dengan huruf. Ya, kalau dicatakan dari Ibnul Jauzi an ghairihi bi ihdal alamatil atiyati ya yaitu dengan e, salah satu dari tanda-tanda yang disebutkan ini ya wa qad dzakaraha ya dan sungguh Ibnu Malik rahimahullahu taala telah menyebutkan tanda-tanda yang membuat fiil itu menjadi jelas dan juga menjadi berbeda dibandingkan isim dan huruf wahadihi wahadihil alamatu ya dan tanda-tanda ini muwazza'atun baina anwa'il fi'li ya muwazza'atun baina anwa'il fi'li dan tanda-tanda ini itu tersebar di antara jenis-jenis fi'il ya karena fi'il itu memiliki berbagai macam jenis ya uh, nanti ada di catatan kaki likulli naw'in ba'dun minha fi akhirih duna ba'din. Ya, dan untuk setiap macam dari fiil ya itu ada sebagian dari uh, tanda tersebut yang bisa masuk. Ya. Duna ba'din. Ya, namun eh, bisa jadi sebagian dari alamat atau tanda-tanda tersebut tidak bisa masuk ke suatu jenis fi'il. Ya, likulli naw'in ba'dun minha fi itu duna ba'din. Ya, sebagian eh, jenis dari fi'il itu bisa kemasukan sebagian dari tanda fi'il di akhirnya, namun sebagian fi'il yang lain tidak bisa. Kita lihat catatan kaki Ya, lakin hunaka af'alun madhiyatun la taqbalu ta'at ta'nitsi wa la ta'al fa'ili bisababi jumudiha at-tari'i 'alaiha. Ya. Akan tetapi ya di sana ter, terdapat fiil-fiil maudhi yang tidak bisa menerima atau kemasukan tak taknits dan juga tidak bisa kemasukan tak fa'il. Ya. Sebabnya apa? Jumu Jumudihat tori'i Atau ya jumu jumudihat tori'i 'alaiha. Yang menjadi sebab ada fi'il madhi yang tidak bisa menerima tak taknis dan juga tak fa'il itu karena ya kejumutannya, ya kestatisannya ya atau ya jumut itu sudah diserap dalam bahasa Indonesia ya jumut yang luar biasa. Ya saking statisnya, saking jumutnya, maka dia tidak bisa menerima tak taknis dan juga tak fa'il. Wa illa fahiya bi'tibari asliha taqbalut ta'a. Ya kalau tidak eh, memiliki kejumutan yang luar biasa, Ya, maka melihat hukum asalnya, maka fi'il maudi itu dapat menerima tak taknis juga tak fa'il. mislu ya contoh fi'il yang jumut tersebut, fi'il maudi yang jumut tersebut adalah af'ala lit taajubi Yaitu af'ala yang ada pada bab taajub Ya maafala hu misalnya nanti ya, maafala hu. Ya, itu dia tidak bisa menerima tak taknis dan juga tak fa'il. Dan juga habbadha. Ya, habbadha wa habbadha fi babi ni'ma wa bi'sa. Habbadha yang ada pada pembahasan ni'ma dan bi'sa nanti. Ya, habbadha nanti itu untuk madah, ya, untuk pujian wa ada wa khala wa hasya fi babil istithnai. Dan contoh fiil madhi yang jumud yang tidak bisa menerima tak taknis dan tak fa'il adalah ada khala dan hasya yang nanti akan ada pada pembahasan istithna. Kemudian kita kembali ke atas. Ya beliau uh, Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala kemudian mengutip ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala pada bait yang ke-12 siwa humal harfu kahal wa fi walam ya maka selain keduanya yaitu selain isim dan fiil itu adalah huruf seperti hal fi dan lam Ya, kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala memberikan judul subbab ini adalah alamatul harfi, tanda huruf. Kemudian beliau menjelaskan bait ini, alamatul harfi annahu la yahsunu fihi syai'un min alamatil asma'i. Tanda huruf ya, yaitu dia tidak dapat menerima tanda-tanda isim. Jadi tanda dari huruf adalah dia tidak bisa menerima sesuatu pun dari tanda-tanda isim. Wala alamatil af'ali. Dan juga tidak dapat menerima tanda-tanda fi'il. Ya, jadi tandanya itu adalah adamiyah. Dia tidak bisa menerima tanda isim dan juga tanda fi'il. Wal harfu thalathatu anwa'in. Dan huruf itu ada ya, tiga macam. Al-awwalu yang pertama muhtasun bilismi. Yaitu huruf yang khusus yang masuk kepada isim. Mithlu huruf hurufil jarri. Ya, contohnya adalah huruf jar. Wa inna wa akhawatiha. Eh, dan juga contohnya adalah inna dan saudari-saudarinya itu juga termasuk uh, huruf yang khusus bisa masuk ke isim. Athani yang kedua, muhtasun bil fi'li, ya khusus untuk fi'il. Mithlu contohnya qad wasinu atau wasini wasaufa walam. Ya, contoh dari huruf yang khusus untuk fiil adalah qad, kemudian sin, saufa, dan lam. Ya. Kemudian afalithu, itu yang ketiga mushtarokun bainalismi wal fi'li. Ya, dia berserikat, artinya sama-sama bisa masuk ke isim dan juga fi'il. Mithlu hal wa ma. Ya, contohnya adalah hal dan ma. Ya. Maka kalau kita melihat di bait yang di atas, ya beliau menyebutkan tiga contoh yang dia itu eh, masing-masing eh, mewakili tiga macam ini. Ya, hal itu kahal wa fi walam, hal itu dia mustarok bainal ismi wal fi'li. Bisa masuk ke isim ataupun fi'il. Kemudian fi itu khusus untuk isim dan lam itu khusus untuk fi'il. Kemudian beliau melanjutkan e, siwa siwa humal harfu kahal wa fi walam itu sudah dibahas tadi fi'lun mudhari'un yali lam kayasham ya maka fi'il mudhari itu adalah yang datang setelah lam ya contohnya adalah yasham ya ya Ya, yaitu dari syamma ya Nah, nanti akan ada pembahasannya ini. Kemudian wa madiyal af'ali bitamiz wasim. Ya. Atau diteruskan bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Wa madiyal af'ali bitamiz ya. Itu seharusnya di situ, maksudnya itu kalimatnya di situ. Dan fi'il madhi itu dengan tak miz, ya bedakanlah. Ya, artinya dapat dibedakan dengan tak tersebut. Ya, miz itu dari mazaya mizu, miz. Kemudian wa sim, ya, tandailah bin nuni, tandailah dengan nun, fi'il amr, in amrun fuhim. Ya, jika dapat difahami, maknanya itu adalah perintah. Ya, sim ini dari wasama yasimu, ya, tandai, menandai. Nanti pembahasan lebih lanjut ada di penjelasan. Ya, Syekh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu taala setelah mengutip uh, bait ke-12 dan ke-13 dari Ibnu Malik rahimahullahu taala, ya beliau memberikan judul untuk dua bait ini ya eh, dari judul atau mungkin satu setengah bait ya karena tadi yang atas itu adalah Sodarul bait dari bait ke-12 ya bait itu ada dua bagian yang awal disebut Sodarul baiti kemudian bagian kedua itu adalah ajazul baiti ya maka sadrul bait dari bait ke-12 diberi judul alamatul harfi, tanda huruf. Kemudian mulai ajazul baiti dari uh, bait kedua dari eh, bagian kedua dari bait ke-12. Ya fi'lun mudhari'un dan seterusnya itu diberi judul aqsamul fi'li wa alamatuha. Jenis-jenis fi'il dan tanda-tandanya. Ya. Kemudian beliau ya Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan lamma dzakara alamatil fi'li mujmalatan ya setelah ya beliau menyebutkan tanda-tanda fi'il secara umum secara global syara'a fi bayani aqsamil fi'li ya beliau Ibnu Malik rahimahullahu taala memulai penjelasan mengenai macam-macam fiil. Wa alamati kulli qismin. Ya, dan juga beliau menjelaskan, memulai penjelasan mengenai tanda dari masing-masing jen jenis dari fiil tersebut. Ya. al awalu penjelasan yang pertama, fal fi'lul mudari'u huwa ma dalla ala hadathin wa zamanin salihin lil hali awil istiqbali. Maka fi'il mudhari ya itu adalah huwa ma dalla ala hadatsin wa zamanin. Yaitu suatu kata yang menunjukkan akan suatu hadatsin. Ya, akan suatu perkara atau suatu kejadian. Dan juga zaman salihin lil hali awil istiqbali yang memungkinkan untuk menjelaskan keadaan al-hal sekarang atau istiqbal, keadaan yang masa yang akan datang. Ya. Nah, kita lihat catatan kaki hadza idza tajarrada 'anil ini. Ya. Eh, fi'il mudhari itu dapat digunakan untuk menjelaskan hal, keadaan sekarang dan juga Eh, istiqbal eh, keadaan yang akan datang itu jika kosong atau tidak mengandung korina. Ya, yaitu sesuatu yang menunjukkan waktu tersebut. Fa'in wajada atau fa'in wujida korinatun ta'ayyanal halu au ta'ayyanal istiqbalu. Ya, namun jika ada korinah atau ada sesuatu yang menunjukkan, ya sesuatu yang menunjukkan secara pasti zamannya, ta'ayyanal halu, maka ditentukan atau dipastikan bahwa fi'il mudhari itu untuk hal, untuk kondisi sekarang. Au ta'ayyanal istiqbalu. Ya ta'ayyanal istiqbalu. Ya, juga dapat dipastikan bahwa fi'il mudhari itu untuk masa yang akan datang. Fal awalu ya contoh yang menunjukkan hal, mithlu contohnya ya. Kita lihat di catatan kaki halaman berikutnya. An yaqtarina biba'di, biba zurufi. Ya. Ya contoh korinah yang menunjukkan bahwa fiil mudhari itu menunjukkan makna hal sekarang itu adalah ketika dia ber ya bersambung atau berdatang bersamaan dengan sebagian dari dzaraf. Mithlu contohnya al-ana awis sa'ata. Contoh dzaraf yang menunjukkan sekarang adalah al-ana, sekarang atau as-sa'ata, ya saat ini. Mithlu contohnya asiru ma'akal ana. Ya saya jalan bersamamu sekarang Artinya, ini pasti saya sedang berjalan bersamamu sekarang. Maka ini menunjukkan asiru ini fi'il mudhari yang menunjukkan hal. Yang menunjukkan keadaan saat ini, bukan masa yang akan datang. Wathani, kemudian contoh ya korinah yang menunjukkan bahwa itu adalah fi'il mudhari untuk masa yang akan datang an yaqtarina bi dzarfi mustaqbalin yaitu fiil mudhari tersebut itu datang bersama dengan dzaraf yang menunjukkan mustaqbal dzaraf yang menunjukkan masa yang akan datang mithlu idza ya contoh dzaraf yang menunjukkan ya dzaraf yang menunjukkan mustaqbal itu adalah idza Nahu contohnya azuruka idza tazuruni. Saya akan mengunjungimu jika engkau mengunjungiku. Berarti kunjungan engkau terhadapku itu belum terjadi. Ya, berarti saya akan mengunjungimu ketika engkau mengunjungi saya. Artinya, itu akan terjadi di masa yang akan datang. Ya wa qad yansarifu ilal maudi wa dzalika idza taqaddamathu lam. Dan terkadang fiil mudhari itu juga dapat menunjukkan sesuatu yang lampau. Ya, sesuatu yang lampau. Wa dzalika idza taqaddamathu lam. Dan itu jika fiil mudhari tersebut didahului oleh lam. Nahwu contohnya lam yahdurit daifu. Ya, lam yahdurit daifu. Ya, tamu tersebut belum datang. Ya, artinya kedatangan itu belum terjadi. Atau tidak terjadi pada masa yang lampau. Nah, kita kembali ke atas, ke halaman yang sebelumnya. Ya wa alamatuhu sihhatu lam alaihi. Dan tanda dari fiil mudhari adalah memungkinkannya masuknya lam kepada fiil tersebut. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah ta'ala lam yalid wa lam yulad. Ya, dia tidak beranak dan juga tidak pula diperanakkan. Maka perhatikan, baik yalid maupun yulad, itu keduanya kemasukan lam. Maka kita dapat memastikan bahwa yalid dan yulad itu adalah fi'il mudhari. Karena keduanya kemasukan lam. Ya, kita lihat catatan kaki. Ini dalam surat Al-Ikhlas ayat yang ketiga. Kita kembali ke atas. Afani ya, kemudian yang kedua ya jenis fiil yang kedua dan juga tanda-tandanya wal fi'lul madhi huwa ma dalla ala hadatsin wa zamanin fata qablan nutqi bihi dan fiil madhi itu adalah ya, fiil yang menunjukkan akan sama ya suatu perkara atau kejadian dan zaman yang telah berlalu ya, sebelum diucapkan. Ya, artinya zaman tersebut itu sebelum pengucapan. Maka itu adalah fi'il maudhi. Wa alamatuhu qabulu ta'il fa'ili. Dan tanda dari fi'il maudhi itu adalah eh, dia dapat menerima tak fa'il. Ya, maka beliau Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan wa madiyal af'ali miz Ya. Maka fi'il madhi itu dapat dibedakan dengan adanya tak fa'il. Ya, kalau yang tadi fi'lum mudhari'un yali lam kayasham. Fi'il mudhari itu apa-apa yang datang setelah lam. Nah, kemudian nahwu contoh dari fi'il madhi yang menerima tak fa'il inni tubtu ilaik ya inni tubtu ilaik sesungguhnya aku bertaubat kepadamu ya kita lihat catatan kaki yang kedua tadi juga belum dibaca ya kedua dan ketiga yang kedua qad yansariful fi'lul madhi ya qad yansariful fi'lul madhi ilal hali dan terkadang fi'il mawdi itu ya berpaling atau beralih menjadi masa sekarang. Ya, hukum asalnya dia menunjukkan masa yang lalu, tapi terkadang dapat menunjukkan hal yang sekarang. Kapan itu? Yaitu wadzalika idza kana min siyaghil uqudillati taqa'u bi mujarradit ta'biri anha bi sighatil madhi yaitu ketika fiil madinya itu termasuk ya sirah atau bentuk akad. Yang bentuk akad tersebut hanya datang semata-mata ungkapannya dalam bentuk madi Ya, jadi ada bentuk akad yang bentuk akadnya itu hanya akan datang dalam bentuk madi Maka pada saat tersebut Ya, fi'il madhi tersebut bermakna hal, bermakna sekarang. Ya, contohnya apa? Ka'uqudil bai'i wasyira'i. Ya, seperti akad jual beli. Ya. Maka akad jual beli di sini menggunakan fi'il madhi. Mithlu contohnya bi'tu. Ya, saya menjual. Ishtaraitu. Saya membeli. Ajartu saya membebaskan. Ya, ini pembahasan fikih semuanya. Akan tetapi yang digunakan itu sirohnya bentuknya adalah fi'il maudi. Padahal jual belinya terjadi sekarang. Ya, maka itu jadi bermakna al-hal. Au uqudil ankihati. Atau atau akad-akad yang terkait dengan pernikahan au insya'il af'ali ya atau menetapkan suatu perbuatan ka insya'it talaqi wa nahwi dhalika ya seperti menetapkan talak dan juga yang sejenis dengan ini ya ini semua adalah pembahasan fikih mimma yaqsidul mutakallimu itqa iqa'ahu lal ikhbara an wuqu'ihi ya jadi mimma yaqsidul mutakallimu iqa'ahu. Ya di antara perkara-perkara yang penutur itu ingin memaksudkan ya menjatuhkannya ya atau menetapkan perbuatan-perbuatan tersebut. Yang menetapkan jual beli, menetapkan pernikahan, yang menjatuhkan talak dan sebagainya lal ikhbaro an wuku'ihi. Ya, penutur itu sama sekali tidak memaksudkan untuk mengabarkan bahwa hal tersebut telah terjadi. Ya. Wa illa kana min qabilil madhi. Ya, dan jika penutur tidak memaksudkan demikian, ya tidak memaksudkan untuk menjatuhkan perbuatan tertentu, maka ini termasuk perkara yaitu bentuk maudhi. Ya, bentuk yang telah lalu. Ya, kita kembali ke atas. Kemudian au ta'ut ta'nitsis sakinatu. Ya, atau tanda dari fi'il maudi. selain dia menerima berarti auta itta'nitsis sakinati. Ya, tandanya adalah qabulu ta'ita'nitsis sakinati. Ya, tanda dari fi'il maudi adalah dia juga dapat menerima tak ta'nits sakinah. Nahwu contohnya sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, Wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Allah yang mengetahui, yang paling mengetahui dengan atau mengenai apa yang dia lahirkan, yang dilahirkan oleh istri Imron. Ya maka wada'at, ya wada'at itu adalah fi'il maudhi karena dia dapat menerima tak taknif sakinah. Sedangkan tu betu tadi juga fi'il madhi karena dia dapat menerima tak fa'il yaitu tak yang domah itu. Ya, kita lihat catatan kaki yang keempat ini itu adalah ya, surat Al-Imran ayat 36. Kita kembali ke atas. Athalithu, ya jenis fi'il yang ketiga itu adalah fi'lul amri, yaitu fi'il amr. Wa huwa ma dalla bidhatihi ala amrin matlubin tahqiquhu. Jadi fi'il amr adalah fi'il yang dengan zatnya, ya dengan bentuknya, itu dia menunjukkan perkara yang ya dituntut untuk diwujudkan fi zamanin mustaqbalin ya pada masa yang akan datang karena namanya fi'il amr itu berarti perkaranya belum terjadi itu dituntut supaya dapat terjadi pada masa yang akan datang walahu alamatani dan fi'il amr itu memiliki dua tanda al-ula ya tanda yang pertama dalalatuhu 'ala talabi ya yaitu dia fiil amr ter, fiil tersebut itu menunjukkan akan suatu tuntutan ya atau menunjukkan suatu permintaan. Atsaniyatu tanda yang kedua qabulu nunit taukidi bahwa fiil amr itu dapat menerima nun taukid. Nahwu contohnya akrimannal miskina. Contohnya adalah ya muliakanlah orang miskin. Maka ya akrim itu kita dapat memastikan bahwa itu adalah fiil amr. Karena dia menunjukkan akan permintaan ya dan juga dia dapat menerima nun taukid menjadi akriman. Walam ya'ti fil Qur'ani fi'lul amri muakkadan bin nuni. Dan di dalam Al-Quran itu tidak ada atau tidak terdapat fi'il amr yang ditaukit dengan nun. Alarrogmi min min jawazi dihi biha. Ya walaupun ya diperbolehkan ya, atau dalam bahasa Arab itu memungkinkan untuk mentaukit fi'il amr dengan nun taukid. Namun dalam Al-Qur'an tidak terdapat Ya, fiil amr yang ditaukid dengan nun. Wa hadza huwal muradu qawlihi fi'lun mudhari'un yali lam ila akhirih. Dan ini merupakan atau dan ini semua tadi penjelasan tadi itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala fi'il mudhari itu datang setelah lam ya sampai akhir. Ai anna alamatal mudari'i an yaliya lamil jazimata yaitu sampai di situ an yaliya lamil jazimata. Ya bahwa tanda dari fiil mudhari itu dia itu diikut atau dia itu mengikuti lam yang menjazamkan. Ya, jadi datang setelah lam jazimah. Kemudian wa qauluhu dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala ka yasham ya, beliau mengatakan ka yasham huwa fi'lun mudhari'un. Ya, yasyam itu adalah fi'il mudhari'. Bi fathi syini 'alal afsahi. Dengan memfathahkan huruf shinnya menurut pendapat yang lebih fasih atau mendapat eh, menurut bahasa yang lebih fasih. Maldihu, maldihi, dan bentuk maldinya adalah syamma. Ya, syamma. Bentuk maldi dari yasham itu adalah syamma. Min qaulika syamim tut tiba. Ya, min qaulika syamim tut tiba. Ya, dari ucapanmu, ya saya mencium parfum yaitu saya mengendus parfum. Maka uh, syamma itu artinya mencium atau mengendus. Wa huwa min babi fariha. Ya, ini pembahasan sorof. Syamma ini masuk bab fariha. Artinya fa'ila yaf'alu. Aslinya adalah syamima yashmamu. Ya, syamima yashmamu menjadi syamma yashammu. Kemudian summa dzakara annal madhiya yahtassu min tilkal alamati. Ya, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menjelaskan bahwa fiil madhi itu dikhususkan dengan tanda-tanda tersebut. Yaitu biqabulihi al mutaharrikata lilfa'ili fa'ili awis sakinati Yaitu tandanya itu dia dapat menerima tak yang berharokat untuk fa'il ya baik berharokat dommah, atau fathah atau kasroh atau tak yang sukun untuk menunjukkan taknits wa makna miz ay mayyiz ya dan maksud miz ya tadi Wa madiyal af'ali bitamiz. Maksud dari miz adalah mayyiz. Bedakanlah. Thumma bayyana anna fi'lal amri yusamu. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menjelaskan bahwa fi'il amr itu yusamu. Apa itu yusamu? Ay yu'lamu wa yu'rafu biqabulihi nunat tawkidi yaitu dapat diketahui dan juga dikenali ya, dengan tandanya bahwa dia dapat menerima nun taukid. Ma'adalalatihi alat tolabi, ya bersamaan dengan ya penunjukannya atau dia dapat menunjukkan akan permintaan. Wa huwa ma'na qawlihi in amrun fuhim. Ya, dan inilah maksud dari perkataan Ibnu Malik rahimahullahu taala in amrun fuhim Ya, jika perintah itu dipahami. Nah, itu maksudnya dalalatuhu alat tolabi. Yaitu sesuatu yang menunjukkan akan permintaan. Ya, kemudian bait terakhir dari bab ini adalah ya bait ke ke Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala Ya wal amru in lam yakulin nuni mahal fihi huwasmun nahwusah nahusah wahayyahal. Ya, dan bentuk perintah itu jika dia tidak dapat menerima nun, ya, illam yakulin nuni mahal fihi, ya, dia tidak dapat menerima nun, padahal bentuknya perintah. Huwasmun, ya, maka itu bukan fi'il, tapi itu adalah isim. Contohnya adalah sah dan hayyahal. Ya, contohnya adalah sah dan hayyahal hayyahal. Artinya soh dan hayyahal tidak dapat menerima nun. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala memberikan judul subbab ismu fi'lil amri yaitu isim fi'il amr. Kemudian beliau melanjutkan penjelasan Iza dallatil kalimatu 'ala tolabi, ya jika suatu kata itu menunjukkan akan suatu permintaan walam takabal nunat tauqidi. Akan tetapi kata tersebut tidak dapat menerima nun taukid. Fahiyasmu fi'li amrin. Maka kata tersebut adalah isim fi'il amr. Ya, bukan fi'il, tapi isim fi'il amr. Mithlu contohnya sah idza takallama ghairuka. Ya. Contohnya itu adalah soh jika ada orang lain yang atau orang selain engkau yang berbicara. Ya, soh kita tahu artinya uskut, diamlah. Fahiya wa indallat ala tolabis sukuti annaha bima'na uskut. Ya, maka soh ini itu menunjukkan akan permintaan untuk diam. Ya karena soh ini memiliki memiliki makna uskut, diamlah. Lakinnaha la taqbalin nuna. Akan tetapi soh ini tidak dapat menerima nun. Ya, tidak bisa menjadi sohanna, tidak bisa. Ya. Kemudian eh, ya atau tadi walaupun eh, fahiya wa intallat ala tolabis sukuti, ya walaupun dia itu menunjukkan akan permintaan untuk diam, karena dia itu memiliki makna uskut, lakinnaha la taqbalin nuna. Akan tetapi, soh eh, tersebut tidak dapat menerima nun. Wa mithluhu, dan contoh dari uh, isim fi'il amr adalah hayyahal. Ya, hayyahal itu memiliki makna bimakna aqbil. Ya maknanya adalah akbil. Yaitu ya mendekatlah. Kemudian kita lanjutkan wa khassa banu malikin isma fi'lil amri bidzikri. Ya dan Ibnu Malik rahimahullahu taala itu mengkhususkan penyebutan isim fi'li amr, ya isim fa'il amr. Beliau mengkhususkan penyebutan itu dunasmil fi'lil mudhari'i. Ya, beliau tidak menyebutkan isim fi'il mudhari'. Ya, padahal isim fi'il itu ada yang isim fi'il mudhari, kemudian isim fi'il madhi dan isim fi'il amr. Tapi beliau di sini hanya mengkhususkan penyebutan isim fi'il amr. Ya, contoh dari isim fi'il mudhari' fala taqullahuma uffin. Maka janganlah engkau berkata kepada kedua orang tua perkataan uffin. Ya ai atadajjaru. Ya uffin itu adalah perkataan yang menunjukkan ya saya bosan. Kita lihat catatan kaki, ini ada dalam surat Al-Isra. Ya ayat 2 suratul Isra'i ya ayat 30 eh, wa 20. Ada pada surat Al-Isra ayat 23 qauluhu ta'ala fala taqul lahuma uffin ya dan firman Allah taala janganlah engkau berkata kepada mereka berdua uffin maka uffin ismu fi'lin mudhari'in ya eh, uffin itu adalah isim fi'il mudhari' bimakna atadajjaru yang maknanya adalah atadajjaru ya saya bosan saya tidak suka dan lain sebagainya Kemudian mabniyun alal kasri la mahallalahu. Dan ufin ini mabni dengan kasroh dan tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Wal fa'ilu fihi mustatirun wujuban taqdiruhu anak Dan ufin ini mengandung fa'il ya dan fa'ilnya fa'il yang wajib mustatir ya wajib tersembunyi yang takdirnya adalah anak Kemudian kita kembali ke atas. Kemudian wasmil fi'lil maudhi. Ya, dan juga tanpa menyebutkan isim fi'il maudhi. Nahwu, contoh dari isim fi'il maudhi, hayhata hayhata lima tu'adun. Ya, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, hayhata hayhata lima tu'adun. Yaitu ya jauh sekali, jauh sekali ya dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu tersebut. Ya. Eh ya kita lihat catatan kaki ya suratul mukminuna ada dalam surat al-mukminun ayatu sitin wa thalathina yaitu pada ayat yang ke-36 kemudian beliau melanjutkan dalam catatan kaki hayhata ismu fi'lin maudin. Hayhata adalah isim fi'il maudhi mabniyun 'alal fathi la mahallalahu. Yang mabni dengan fathah dan tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Wathaniyatu taukidun. Hayhata yang kedua itu adalah taukid bagi hayhat hayhata yang pertama. Wallamu zaidat zaidatun i'raban la ma'nan. Dan lam yang ada pada lima tu'adun itu adalah ya lam yang secara i'rab itu adalah lam zaidah. Ya, lam zaidah atau huruf zaidah itu secara umum adalah huruf yang sebetulnya tidak memiliki makna. Ya. Jadi tidak memiliki makna. Namun ketika huruf zaidah tersebut ditemukan dalam ayat Al-Qur'an, maka secara adab kita tidak bisa mengatakan huruf lam ini tidak bermakna. Karena semua huruf yang ada dalam Al-Quran itu pasti memiliki makna. Ya, karena itu di Arab, Wallamu zaidatun i'roban la ma'nan. Ya, lam ini lam zaidah secara i'rob. Ya, secara hukum bahasa Arab. Itu lam zaidah. Namun secara makna ini bukan zaidah. Ya, pasti ada maknanya. Kemudian wa ma fa'ilun dan ma yang ada pada lima itu adalah fa'il. Wa jumlatu tu'aduna silatun. Dan jumlah fi'liyah tu'adun itu adalah silahnya. Ai ba'uda ma tu'adunahu minal ba'fi. Ya, ba'uda ma tu'adunahu minal ba'fi. Yaitu ya jauh sekali Ya, dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kalian. Ya, kemudian kita kembali ke atas ai ba'uda. Ya haihata itu artinya adalah ba'uda. Nah, mengapa e, Ibnu Malik itu mengkhususkan hanya menyebutkan isim fiil amr? Ya tidak menyebutkan isim fiil mudhari dan isim fiil maudi padahal ada likathrotihi fil lughati duna akhawaihi. Karena dalam bahasa Arab itu yang banyak itu adalah isim fiil amr. Ya, yang banyak adalah isim fa'al, isim fiil amr. Ya duna akhawaihi, tidak seperti dua saudaranya yaitu isim fiil madhi dan isim fiil mudhari'. Kama sayadhkuru dhalika atau kama sayadhkuru ya. Kama sayadhkuru dhalika fi babi asma'il af'ali. Sebagaimana yang akan disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam bab eh, isim fi'il ya atau isim-isim fi'il asmaul af'ali. Nanti akan datang penjelasannya. Ya, kemudian fa'in qubilatil kalimatu annuna atau maaf fa in qabilatil kalimatun nuna ya namun jika atau jika suatu kata itu menerima nun ya menerima nun walam tadulla alal amri ya akan tetapi kata tersebut itu tidak menunjukkan akan perintah ya jadi jika suatu kata itu menerima nun dan kata tersebut tidak menerima atau tidak menunjukkan akan perintah. Fahiya fi'lun mudhari'un. Maka kata tersebut adalah fi'il mudhari'. Nahwu contohnya nukhrijannaka ya Syuaibu. Ya sungguh kami akan mengusirmu wahai Syuaib. Maka nukhrijanna atau nukhriju itu adalah fi'il mudhari'. Karena itu dapat menerima nun taukid menjadi nukhrijanna dan juga tidak menunjukkan akan perintah. Ya, kita lihat catatan kaki dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-88. Ya, kemudian kita lanjutkan, kita selesaikan. Wa hadhihi ma'na qawlihi wal amru in lam yaku linnuni mahal fihi. Dan penjelasan ini semua adalah maksud dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wal amru in lam yakun linnuni mahal fihi. Dan suatu kata yang menunjukkan perintah itu jika tidak men, e, dan jika tidak menerima nun. Ya, tidak dapat kemasukan nun ai indallatil kalimatu ala talabi ya ai intallatil kalimatu ala talabi ya maksudnya jika suatu kata itu menunjukkan akan permintaan wa hadza ma'khudun min qawlihi wal amru ya dan maksud indallatil kalimatu ala talabi itu di, maknanya diambil dari ucapan beliau yaitu Ibnu Malik rahimahullahu taala wal amru walam taqbal nunat taukidi dan kata tersebut itu tidak menerima nun taukid. Fahiyasmu fi'li amrin. Ya, maka kata tersebut adalah isim fi'il amr. Wa qawluhu huwasmun dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala huwasmun khabarul mubtada'i al-amru ya. Jadi kata huwasmun itu adalah khobar bagi mubtada, mubtadanya adalah al-amru walaysa jawaban li syarti li adami iqtiranihi bil fa'i. Dan huwasmun itu bukan jawab syarat karena tidak bersambung dengan fa. Ya berbeda kalau wal amru illam yakun linuni mahal fihi fa huwasmun Ya kalau ada fa maka itu mungkin di Arab sebagai jawab syarat. Ya akan tetapi karena tidak ada fa'nya, maka itu adalah khobar. Ya, kita lihat penjelasannya sedikit di catatan kaki. Wahadihi qa'idatun. Ya, dan ini merupakan kaidah. Wahia, kaidah tersebut adalah idza taqaddamal mubtada'u ala adati syarti. Ya, jika mubtada itu didahulukan dari adat syarat. Bi anak bi aniqtarona ya bi aniqtarona ma ba'daha bil fa'i. Ya dan yang setelah ya setelahnya artinya jawabnya atau setelahnya yang setelah ada syarat tersebut itu bersambung dengan fa. Au kana salihan limubasyaratil adati. Atau yang datang setelahnya tersebut itu memungkinkan untuk bersambung langsung dengan adat syarat. Kana huwal jawabu wal khobaru mahdhufan. Ya maka apa yang datang setelahnya selama dia bersambung dengan fa atau dia memungkinkan untuk bersambung langsung dengan adat syarat, maka itu adalah jawab syarat. Wal khobaru mahdhufan. Dan khobar dari mubtada tersebut dihapus. Wa illa kana khobaron Ya, namun jika tidak bersambung dengan fa dan juga tidak memungkinkan datang langsung setelah adat syarat, ya seperti jumlah ismiyah tidak memungkinkan, ya. Maka itu adalah khobar, huwasmun tadi khobar. Wal jawabu mahzufan Ya, dan jawabnya itu adalah dihapus. Li'annal aghlaba dukhulul fa'i fi jawab syarti. Karena kebanyakan, ya artinya penggunaan orang Arab, itu fa itu masuk ke jawab syarat. La fi khobaril mubtada'i. Ya, biasanya fa itu tidak masuk ke khobar. Wa mahallu dhalika babu awamilil jazmi insyaallahu. Ya dan pembahasan hal ini itu tempatnya Allah nanti di bab awamilul jazmi, yaitu amil yang menjazmkan. insyaallah Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.